Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa lahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Ikhwani Fidin wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini lagi dan lagi kita bersyukur kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat berupa nikmat sehat, nikmat waktu luang, kemudian nikmat untuk bisa belajar tanpa ada beban dan tanpa ada masalah sedikit pun ya di tengah um, banyaknya musibah yang menimpa saudara-saudara kita ya di tengah uh, banyaknya kesedihan yang menimpa saudara-saudara kita terutama di Indonesia gitu ya jadi uh, eh, Iwan Fidin wa penting untuk difahami bahwa musibah-musibah yang ada menimpa di negeri kita khususnya mudah-mudahan itu menjadi peringatan bagi kita semua untuk segera kembali kepada Allah Ta'ala, kembali kepada agama Allah, dan segera meninggalkan maksiat yang selama ini kita lakukan atau bahkan kita diamkan. Baik. Ikhwan Fidin, wa Terakhir kita telah membahas seputar riwayat-riwayat berkenaan dengan eh, syaib Rasulullah SAW yang berkenaan dengan uban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tamam. Berkenaan dengan uban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita kemarin sampai pada nomor yang 38 ya. tiga delapan, tamam. Oh, atau bukan, bukan tiga delapan ya. Kemarin sampai hadis yang ke Oh, hadis yang ke empat puluh satu. Baik, nah sekarang hadis yang ke-42. Tamam. Alhamdulillah. Jadi hadis yang ke-42 wabihi ilaihi wabi isnadi ila al-imam at-Tirmidzi rahimahullah wa al-musannif rahimahullahu taala haddatsana Sufyan bin Waqi' akhbarana Muhammad bin Bishrin an Ali bin Solihin an Abi Ishaq an Abi Juhaifah qala qalu ya Rasulullah naraka qad shibta qala qad sayyabatni hudun wa akhwatuha ya hadis yang ke-42 ini ini hadis sahih dengan syawahid syawahidnya Taib hadis sahih dengan syawahid-syawahidnya. Meski Al-Imam At-Tirmizi menyendiri di dalam mengeluarkan hadis ini. Taib. Hadis ini berbunyi telah menceritakan kepada kami kata Imam Tirmizi Sufyan ibnu Waqiyah telah mengabarkan kepada kami Muhammad ibnu Bishrin daripada Ali ibnu Salih daripada Abi Ishaq daripada Abi Juhaifah ia berkata e, qalu para sahabat berkata ya Rasulullah wahai Rasulullah naraka qad kami melihat kau telah berubah. Taib. kami melihat engkau telah berubah. Kemudian kata Nabi Sallam, "Qad syayabatni hudun wa akhwatuha." Sungguh telah menjadikanku beruban Surah Hud dan akhwatuha. Ya. Surah dan saudara-saudaranya atau saudari-saudarinya. Qauluhu wa akhwatuha dan perkataan Rasulullah SAW wa akhwatuha uh, eh, yaksidu ma fusila fil hadis sabiqi. Ya. Uh, maksud daripada beliau menyebut saudari-saudari Hud itu adalah surat-surat yang telah beliau rincikan di hadis sebelumnya. Hadis yang ke-41 kemarin kita bahas ya. Wahia yaitu surat-surat itu surat-surat apa? Al-Waqi'ah wal Mursalat wa amma yatasaalun surah An-Naba dan Idza Syamsu Kuwirat surah At-Takwir. Jadi surah-surat ini membuat Rasulullah SAW beruban. Apa maksud membuat beruban itu ya? Dari perkataan beliau SAW. Jadi di antara kebiasaan atau pandangan bangsa Arab pada saat itu bahwa orang yang beruban itu itu disebabkan karena masalah atau beban pikiran yang ia ya, pikul Taib. Jadi kalau banyak beruban berarti banyak beban pikiran yang orang tersebut pikul. Itu dalam pandangan bangsa Arab pada saat itu. Karena itulah ketika Nabi SAW beruban, ya Nabi SAW menjawab dengan uh, jawaban yang hikmah. Apa maksud jawaban hikmah? Jawaban hikmah ini adalah untuk menunjukkan bahwa uh, sebagaimana pandangan orang-orang Arab pada saat itu yang memandang bahwa uban itu adalah buah dari beban pikiran yang banyak, maka Nabi Sallam ingin menunjukkan kepada umat beliau bahwa inilah yang seharusnya menjadi beban pikiran oleh eh, orang-orang begitu ya. Inilah seharusnya yang menjadi beban pikiran kaum muslimin. Apa itu? Yaitu uh, surah surah yang beliau sebutkan tadi itu ya. Yaitu surah Hud, Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, An-Naba, dan At-Takwir. Baik. Itu adalah surat-surat yang menunjukkan kepada hari akhir. Itu yang menunjukkan kepada hari akhir. Yang menunjukkan kepada hari kiamat. Baik. Surah Al-Waqi'ah contohnya begitu ya surah Al-Waqiah itu menunjukkan kepada uh, hari akhir dan bagaimana dahsyatnya kiamat gitu ya. Kemudian surah An-Naba amma yatasaalun. Ya. Tentang apa mereka saling bertanya. Anin naba'il azim. Tentang berita yang besar. Nah, ini juga menunjukkan pada hari ya, akhir ya. Kemudian surah Takwir idza syamsuku wirat. jika matahari digulung. Allah ya. Jika matahari digulung. Ini tentu saja membuat berat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan yang beliau pikirkan bukan pribadi beliau, yang beliau pikirkan adalah <laughs> yang beliau pikirkan adalah umat beliau sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pribadi beliau sendiri tidak tidak beliau hiraukan, tapi yang beliau pikirkan adalah umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Tamam. Jadi Seharusnya ini menjadi perhatian bagi kita surat-surat ini. Surah Al-Mursalat, Surah Al-Waqi'ah, Surah Hud, An-Naba, Amma Yatasa'alun. Kemudian yang terakhir adalah Surah At-Takwir. Nah, kemarin kita ada tambahan lagi ya, selain selain surat-surat ini. Sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah. Tayyip. Nah, tambahan surat-surat itu apa? Nah, bisa kita lihat sekarang. Ya. Tambahan surat-surat itu adalah eh, surat-surat uh, berikut. Kita ini sebentar baik Nah ini adalah kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah. Nah di kitab ini diberi tambahan eh, lihat di tulisan ini qauluhu qala sayyabatni hudun bisurfi wa adamihi Eh, bisa dibaca hudun, bisa dibaca hudu. Jadi dua riwayat. Kemudian surah apa lagi yang membuat beban pikiran beliau itu ya? Menambah beban pikiran beliau Al-Waqi'ah. Kemudian Imam Tobroni menambah dengan riwayat yang menyebutkan Al-Haqqah. Ibnu Maduya menambahkan juga dengan surat Hal Ataka Hadis Ghoshiyah Ibnu Sa'ad yang menambahkan Al-Qari'ah, Sa'ala Sa'ilun, kemudian Batis Sa'ah, Wang Syakol Qabar. Nah ini ini semua adalah tambahan tambahan dari riwayat yang tadi. Begitu ya. Jadi tidak hanya surat-surat yang tadi disebutkan, tapi juga eh, apa termasuk tadi al ghoshiyah ya Taib. Nah, wa qawluhu wa akhwatuha ay nazairuha. Ya. Jadi perkataan beliau SAW wa akhwatuha itu maksudnya adalah nazairuha yang nih. Min kulli mastamala ala ahwalil qiyamah. Ya. Jadi Eh, yang semisalnya itu adalah yang mencakup berbagai hal, berbagai perkara, berbagai kedahsyatan yang ada pada masa kiamat yang ada pada hari kiamat. Nah, ini menjadi perhatian seharusnya buat kita bahwa dunia ini sementara, akhirat selamanya. Dunia ini tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Allah, ya. Itu mesti diperhatikan. Kemudian selanjutnya hadis yang ke-43 wabihi ilaihi qala hadatsana Ali bin Hujrin qala ambana Syuaib bin Safwana an Abdul Malik an Abdul Malik ibni Umair an Iyad ibni Laqit al-Ajli an Abi Rimsat at تيم طيب، الرباب قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي قال فأريته فقلت لما رأيته هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر طيب Ini hadis yang ke-43. Hadis yang ke-43 ini hadis sahih. Ya, lihat di catatan kakinya ini. Hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Sunan beliau nomor 4206. Kemudian oleh Anasai di Sunan beliau nomor 5083 Taib dan seterusnya begitu ya. Itu hadis ini sahih begitu ya. Insya Allah. Nah hadis ini apa uh, eh, Musanif katakan Musanif berkata hadasana Ali bin Hujrin telah menceritakan pada kami Ali bin Hujrin ia berkata telah memberitahuku telah memberitahu kami Shu'aib ibnu Sofwan daripada Abdul Malik ibni Iyad ibni Umair daripada Abdul Malik ibni Umair daripada Iyad ibni Lakit al-Ajli daripada Abi Rimsah at-Taimi Taimi Robab Ola ia berkata Ata itu Nabi SAW Aku mendatangi Nabi SAW Wa ma'i dan bersamaku ibnu li anak laki-laki saya ya kata kata Rimsah Abi Rimsah Ataimi Qala faurituhu Taib maka aku e, menunjukkan e, beliau ya kepada anakku gitu Ya, fakultu lamma ra'aituhu ya atau menunjuk ya menunjukkan Rasulullah kepada anakku ini Rasulullah gitu. Ya. Maka tatkala aku e, melihat beliau SAW aku mengatakan hadza nabiullah ini nabi Allah SAW wa alaihi saubani akhdoroni ya dan uh, beliau menggunakan dua pakaian yang berwarna hijau ya walahu sya'run qad alahu syaibu Taib dan beliau memiliki rambut qad alahu syaibu coba kita lihat di mawahib ya di mawahib ini ditulis uh, wa qauluhu qala urituhu ay qala Abu tuhu urituhu bil bina il majhul ya jadi uh, itu untuk uh, apa majhul ya kan dalam ilmu bahasa Arab ada istilah maklum, ada istilah majhul. Itu itu pembahasan yang lain. Ai inna ba'dul hadirin aronihi wa arrafanihi. Ya. Ya. Jadi ya. Jadi e, kalau pauri tuhu maka aku diperlihatkan kepadanya begitu ya. Kalau pauri tuhu Ya, tamam wa yajuzu kaunuhu bil bina'i lil ma'lum ya eh, bisa juga eh, digunakan untuk bina lil ma'lum ya ya eh, fauri tuhu li ibni ya ya e, maka aku memperlihatkannya untuk e, anakku begitu ya Taib jadi bisa maksudnya adalah aku diperlihatkan kepada Rasulullah bisa juga maknanya adalah aku memperlihatkannya kepada Rasulullah gitu ya tamam jadi itu ada dua pilihan yang bisa gitu. Fal maf'ul asani mahzuf ya dan maf'ul yang kedua mahzuf. Itu ya. Ai faurituhu iyahu. Ya maka aku memperlihatkannya kepadanya gitu ya. Wahada ansab bisyakil hadis dan ini lebih uh, tepat kalau melihat redaksi hadis ya. ya. jadi yang memperlihatkannya kepada anakku itu ya jadi memperlihatkan nabi kepada anakku itu itu lebih tepat begitu ya Qauluhu fakultu lamma ra'aituhu hadza nabiullah ya jadi maksud eh, perkataan tadi Abu Rimsah tadi ya. Ini adalah Nabi Allah. Maksudnya adalah gurduhu bizalika tasdiqul mu'arrif lahu minal hadirin. Ya. Taib. Jadi uh, uh, ini menunjukkan bahwa Abu Rinsa itu membenarkan Eh, siapa yang diperkenalkan daripada uh, orang yang ada gitu ya. Taib. Atau juga bisa wayah tamil annal ma'na fakultu libni lima ra'aituhu hadza nabiullah gitu ya. Taib. Jadi e, bisa juga maknanya adalah aku berkata kepada anakku ini adalah Nabi Allah itu ya memperkenalkan Rasulullah kepada anak beliau. Baik. Jadi kalau yang pertama itu e, apa? Maksudnya adalah pembenaran e, dari orang yang memperkenalkan bahwa e, ini merupakan Nabi Allah, kemudian kalau kemungkinan yang kedua, maka ia mengatakan ini adalah Nabi Allah terhadap anak laki-laki beliau. Kemudian qauluhu wa alaihi saubani ahdoron. Jadi Abu Rimsah ini memperkenalkan Nabi kepada anak beliau. Ya. Ini adalah Nabi Allah dan Nabi Muhammad SAW itu menggunakan dua pakaian berwarna hijau. Ya, anna alaihi saubaini akhdoraini. Ya, maksud saubain di sini apa? Wahuma izarun waridaun masbugoni bil khudroh. Jadi Nabi SAW pada saat itu, pada saat dikenalkan kepada anak Abu Rinsah, itu sudah menggunakan izar, izar itu sarung, warida dan selendang yang telah dicelup dengan menggunakan warna hijau. Walibasul akhdar huwa libasu ahlil jannah. Dan pakaian warna hijau itu ya, itu adalah pakaian ahlil jannah. Kama fi khobarin sebagaimana di dalam hadis wa yadullu alaihi qauluhu ta'ala juga ditunjukkan oleh ayat Quran wa yalbasuna siyaban khudra dan mereka ahli surga itu menggunakan pakaian-pakaian yang berwarna hijau. Ya, nah ini berarti menunjukkan sebagaimana e, banyak masyarakat Indonesia yang memahami bahwa pakaian hijau itu adalah pakaian kesukaan Rasulullah SAW. Ya. Sebetulnya ini disandarkan kepada keterangan bahwa pakaian ahli surga itu adalah pakaian yang berwarna hijau. Ya. Taib berdasarkan ayat Quran ya, dan berdasarkan hadis ya. Wayal basuna siaban dan mereka para ahli surga itu mengenakan pakaian warna hijau. Taib karena dari karena itulah makanya kenapa bagus itu ya kalau para ikhwan sekalian dan para akhwat sekalian itu menggunakan pakaian hijau dalam rangka dalam rangka apa? Dalam rangka tafaul berprasangka baik mudah-mudahan kita termasuk uh, golongan ahli surga. Ya. Kemudian ucapan beliau uh, Abu Rimsah ya. Walahu sya'run qad alahu syaib. Ay walahu sya'run qalil. Ya. Jadi uh, Nabi sallallahu itu uh, memiliki sya'run ala husyaib ya tapi rambut uh, eh, syarun itu rambut ya memiliki rambut tapi sedikit ya yang di atasnya itu uh, ada huban gitu ya jadi kalau dalam bahasa kita uh, memiliki rambut yang di atasnya itu sedikit ada uban gitu ya ya yeah. uh, dan itu hanya sedikit ya Qad alahu syaib di bagian atasnya itu ada uban. Kod sorol bayadu bi'a'la zalika sya'ri bimana bimanabitihi wa ma koruba minha. Ya. Jadi di bagian atas kepala beliau sallallahu itu ada uban sedikit ya. Itu tidak banyak jumlahnya. Menunjukkan uh, kepada bahwasanya uban Rasulullah SAW itu ada itu jadi Rasulullah SAW memiliki uban ya dan jumlahnya tidak banyak ya. Baik, kemarin kan sekitar 20 helai gitu ya. Keterangan yang kita dapatkan dari para sahabat uban beliau sesalam itu sekitar 20 helai. Ya. Wa qawluhu wa syaibuhu ahmar maksud eh, uban beliau itu warnanya merah ya. Jadi kata Abu Rimsah ini kepada anaknya, "Oh, ini Rasulullah Beliau menggunakan dua pakaian warna hijau, maksudnya adalah selendang dan sarung warna hijau. Kemudian di atas kepalanya itu ada sedikit uban di bagian ubun-ubun beliau salam. Kemudian eh, dan ubannya itu kemerah-merahan. Sebab apa? Sebab telah disemir menggunakan hinna gitu ya. Taib telah disemir menggunakan hinna dan kemarin kita sudah jelaskan ya bahwa hinna itu adalah nah ini kita kembali lagi ke kitab yang tadi Wahina itu adalah pewarna rambut, semi rambut berwarna merah ya. Lihat kemarin. Taib. Hina ini ada kalau tidak salah ya. Ada kalau tidak salah Hina ini ya di sini. Inna itu adalah uh, lihat nabatani yusbagu bihima fal disubgi bil ahmar. Nah, hinna ini untuk mewarnai rambut warna merah. Wal katam disubgi bil asfar dan katam untuk mewarnai rambut warna kuning. Ya. Tapi tentu saja eh, pewarnaan rambut ini ya kalau zaman sekarang memperhatikan orf kemudian yang kedua Nabi Yusuf sendiri tidak melakukan semi rambut dengan warna yang mencolok itu. baik semata-mata tadi ya kemarin pernah kita bahas bahwa semata-mata di antara hikmahnya adalah nampak ya kegarangan dan kebugaran gitu kan ketimbang uh, orang yang ubannya banyak sehingga di medan perang nanti nampak lemah gitu nampak tua begitu Taib. nah ini adalah hadis yang ke-43 ya nah, sekarang hadis yang ke-44 Baik, kita lanjutkan. Wabihi ilaihi qala hadasana Ahmad bin Mania' Qala haddatsana Suraj bin An-Nu'man, haddatsana Hammad bin Salamah an Simak ibn Halb qala qila li Jabir ibn Samurata akana fi ra'si Rasulullah sallallahu alaihi qala lam yakun fi rasul fi ra'si Rasulillah sallam syaibun illa sya'ratun fi mafriqi ra'sihi idza dahana wa arahunna duhnu ya ini hadis yang ke-44. Hadis ini sahih uh, Al-Musannif menyendiri di dalam mengeluarkan hadis ini. Di dalam Jami' Tirmizi nomor 39. Uh, eh, telah menceritakan kepada kami kata Musannif Ahmad ibn Mani telah menceritakan kepada kami Suraj ibn Nu'man telah menceritakan kepada kami Hamad ibn Salamah daripada Simak ibn Halb ia berkata ditanyakan kepada Jabir Ibn Samurah, ya, apakah di kepala Rasulullah SAW itu ada uban? Maka Jabir Ibn Samurah radhiyallahu anhu berkata, lam yakun fi si Rasulullah SAW syaib. Tidak ada di kepala Rasulullah SAW itu uban illa sya'ratun kecuali beberapa helai fi maf mafriqi ra'sihi di bagian mafriqi ra's ya jadi mafriki roksi itu maksudnya adalah kauluhu fi mafriki roksihi mafriku roksi maudiun maudiun firaki asy'ari ilal janibain. Jadi uh, eh, mafriku roksi itu maksudnya adalah uh, bagian kepala uh, terbelahnya rambut ya Infiroku sy'ari ilal janibain hingga sampai ke uh, eh, janibain ke samping ya, kedua samping gitu ya. Jadi di bagian ubun-ubun ya. Taib. Jadi uban beliau SAW ada di bagian ubun-ubun beliau SAW dan itu hanya beberapa helai. Kemarin kita sudah jelaskan saya lagi bahwa uban Rasulullah itu sekitar kurang lebih 20 helai ya di bagian sudugoi sudugoi itu artinya bagian jambang sedikit di bagian janggut kemudian di bagian kepala idza dahana wa arahu neduhnu. ya dan jika beliau sallallahu itu meminyaki rambut beliau maka yang akan nampak itu adalah kilatan minyak itu ya mengkilapnya rambut beliau dengan minyaknya sehingga tidak nampak uban beliau sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Jadi Rasulullah SAW itu sangat menjaga penampilan dan lihat bahkan menggunakan minyak rambut ya, sesuatu yang mungkin jarang digunakan oleh laki-laki Muslim hari ini. Taib. Nah itu adalah hadis terakhir di bab berkenaan dengan uh, uban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita di pertemuan selanjutnya akan melanjutkan uh, dengan pembahasan yang lain insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma rabbi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu